Alhamdulillah malam hari ini insya Allah kita malam gembira. Gembira menerima rahmat. Gembira insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Gembira pula mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bentuk kesedihan dan kesusahan singkirkan. Yang ada insya Allah hanya kegembiraan. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Itu aja yang selalu kita minta. InsyaAllah kalau yang tidak punya doa itu Rene engko kapan-kapan tak kei bini. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma yaalim alim Di diwaca setiap kita isunya setiap saat kita nganggur maca. Insyaallah nanti kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam taat. Dan kita selalu di dalam wadah ridha Allah Subhanahu wa taala. Doa itu waktu saya umrah kemarin dan berapa kali saya umrah sing tangguh kuwi. Doa tawaf dia ya cuma itu. Doa sa'i ya itu. lebih kok doanya tidak seperti yang di Memang ini lain daripada yang lain. Enggak akan mimpin, waktu itu suruh mimpin rombongan ayo, rombongan kita anak pimpin ayo kalau mau ikut saya mau enggak? Allahumma Allahumma ja'al fi ta'atika fi ta'atika fara'i fara'i. Orang-orang yang di sekitar kita bingung gitu dungu sekondi. Ini sebetulnya doa Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, doa jelas doa dari langit. Tidak sembarangan doa. Dan masih banyak doa-doa yang baik. Masih banyak. Cuman itu kok enak tenang itu. Jadi orang itu kalau dungo berdoa sesuai dengan apa yang dirasakan. Insya Allah lebih nikmat. Ini soalnya kok tidak seperti hari-hari biasa. Ya. Biasanya jeleng enak gitu kok orang enak apa gara-gara kakean wong sing sing anu momen. Biasanya enak banget deh. Kira tak kurang enak. Yang ngatur sonnya, yang ngatur sonnya. Biasanya enak. Ya. Ya, insyaallah, insyaallah. Dan alhamdulillah malam hari ini saya rindu dengan Hadramut. Saya rindu dengan Madinah. Saya rindu dengan datuk-datuk kita. Alhamdulillah lagu-lagu yang dibawakan saudara-saudara saya ini lagu-lagu yang menggembirakan salaf. Orang kalau selalu mempunyai ikatan dengan salafnya dia akan hidup selamat. Tapi kalau dia lepas dari salafnya hidup akan mumet. Jadi insyaallah Wong salafi gundel Apa tabib salafi? Salaf itu orang-orang yang sudah mendahului kita di jalur Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang salaf kita. Yang satu meninggal dalam keadaan sujud, yang satu meninggal dalam membaca Al-Qur'an, yang satu meninggal dalam keadaan berdiri sholat, yang satu meninggal dalam keadaan wudhu, yang satu meninggal dalam keadaan dakwah, yang satu meninggal dalam mengucap la ilaha illallah, jatuh meninggal di subhanallah. Ini salaf kita semua ini. Yang bukunya setiap hari dibaca di malam-malam Ramadan di tempat ini. Jadi alhamdulillah kita ini mengaitkan hati ini dengan orang-orang yang hatinya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah. Jadi nek butuh surat-surat ini gampang banget. Sebab orang-orang itulah yang akan mempermudah kita menghubungi kita eh, menghubungi kita kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Insyaallah kasidah lagi. Kasidah dan kasidah nanti akhirnya Muhammad akan membawakan kalam daripada Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf yaitu ayah ayahda daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jidah almarhum. Ya, silakan. Dia. Yang sudah dapat roti boleh dimakan, yang ada minuman terus bebas. Yang ngantuk boleh turu. Ada saya siapkan tempat di atas ini, ada jeda ada karpet-karpet, boleh tidur, boleh. Sing enak. Sing turu untuk ganjaran, sing melek untuk ganjaran. Sing orang untuk ganjaran ki setan tok. Nek kene-kene kuwabe untuk insyaallah ya. Bismillah. Aja pokoke wong arep turu kok pakai buka di atas ada tempat. Di sini alhamdulillah ada Gus Kelik, ada tamu kita dari Riau gitu nih. Bengkulu. Bapak siapa nama Pak? Khairuddin Wahid. Tokoh kita dari Bengkulu Khairuddin Wahid ada di sini Masya Allah. Tokoh Ansor, ada tokoh dari Banser. Pembeli Sekolah Demak, Alhamdulillah Bapak Joko juga ada di sini. Lalu ini tokoh kita Gus Klik Kerapia, pun kenal kabeh Jogja. Beliau juga orang yang asyik kepada maulid diba. Nonton nih Gus. Bapak kita saya juga. Oh Sulaiman juga, Alhamdulillah. As-Sulaiman. Alhamdulillah di sini putri-putri malam ini rada dibebaske. Biasanya ranek wong wedok iki ya nek wong wedok. Itu enten Bu hilang nggih wonten niku. Wonten nggih. Kemarin kelihatan Bu Hilang ini hari ini tidak kelihatan alhamdulillah. Ya silakan ke sidah. Masih. بالذكر يا ربنا يا وصل سلاك بمن عليك لما جمع طه النبي من عليك سلوم كما النبي الرسول ينال كل مننا ما بذكر طه الرسول صرف زعي القد حرب من تعالوا ضار سلوما كما طال النبي الرسول ينال كل مننا برما فجد بهذا النقل والعشق له مذهب ولو Yeah. yang dari Bengkulu mari memberi sedikit masukan buat kita. Silahkan Mari permisi. Walau kelima-kelima apa ini? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa man tabi'a wa lahu wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده yang kami muliakan Habib Syekh Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Syukur Alhamdulillah Pada malam hari ini Bagi saya Ini merupakan luar biasa Dan betul-betul malam yang Saya rasakan penuh nikmat karena untuk pertama kali saya menghadiri eh, pengajian Habib Syah ini dan saya ceritakan tadi sama kawan saya bahwa di Bengkulu sebagaimana umat Islam di tempat-tempat lain yang uh, selama ini tidak punya katakanlah kalau istilah saya tidak punya identitas Islam yang tidak punya identitas maka pada hari ini Bengkulu uh, umat Islam yang betul-betul sudah mengamalkan ahlus sunnah wal jamaah betul-betul menanti eh, sentuhan-sentuhan seperti ini. Karena tadi saya mengikuti pengajian ceramah beliau di masjid tadi bahwa saya sangat terharu yang disampaikan beliau semuanya adalah bukti empiris. Betul-betul bukti yang betul-betul sudah terjadi di mana-mana di tengah umat ini. Bahwa di mana-mana orang sudah tidak merasa bersalah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan dosa yang begitu besar seolah-olah biasa saja. Mereka betul-betul tidak merasa bersalah. Padahal mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dosanya. Korupsi seolah-olah sudah menjadi apa namanya ya kebiasaan yang seolah-olah tidak berdosa. Perzinahan yang kita tahu persis salah satu dosa yang luar biasa kejinya tapi sekarang sudah menjadi biasa di tengah masyarakat. Begitu juga penyakit-penyakit sosial yang lain. Maka sentuhan-sentuhan seperti ini betul-betul efektif menyadarkan kita kembali bahwa selama ini kita sudah betul-betul perselingkuhan kita sudah mendalam betul perselingkuhan kita dengan materi sehingga meninggalkan apa melalaikan kita untuk mengabdi memberikan apa namanya ya sem, <clears throat> semacam uh, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesan saya luar biasa pada malam hari ini dan kebetulan saya juga tidak asing dengan Gus Keli karena saya alumni Kerapiak juga. Jadi eh, untuk hal-hal seperti ini memang sekali lagi saya katakan eh, perlu memang di mana-mana dan saya mengharapkan beliau nanti Habib Syekh juga datang ke Bungkulu untuk menghidupkan sholawat di sana. Mudah-mudahan eh, itu saja, Bib. Terima kasih atas waktunya. al muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang disampaikan Insya Allah Bapak Saya sudah sering diajak oleh Pak Joko Pak Joko ini samping belakang, samping kanan saya Beliau ini mempunyai kegiatan-kegiatan di Bengkulu. Beliau ini. Dan insya Allah beliau sudah ngajak saya dari berapa bulan, setahun yang lalu. Tapi insya Allah nanti dengan kehadiran Bapak, beliau insya Allah akan lebih lebih giat lagi ngajak saya. Lebih giat lagi ngoyak-ngoyak saya. Supaya saya lebih giat juga berangkat ke sana. Soalnya ngajaknya kemarin tidak kesemangat banget. Ya. <laughs> Alhamdulillah. Tapi Masya Allah beliau sudah-sudah. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke Bengkulu. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita muslim di Bengkulu sana bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan seperti yang dirasakan oleh muslim-muslim yang lain. Insya Allah kita pun juga mendapatkan kenikmatan seperti apa yang kenikmatan yang dirasakan oleh saudara-saudara muslim kita yang di Bengkulu. Insya Allah. Makanya yang bisa mempersatu kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak kita ini bersolawat kepadanya, Salawat adalah wadah mempersatu umat. Ya kalau ada umat yang tidak senang dengar solawat, kuping umat kuwi wis kebajut modele kuping bosok. Ya. Insya Allah. Jadi ini apalagi solawatnya itu cuma solawat kita ini di malam-malam Ramadan itu, apalagi di akhir-akhir Ramadan, kita ini suruh melek. Suruh dikir, suruh ingat kepada Allah, suruh ingat kepada Rasul. Waktu kita tadi sudah kita mengaji. Terus kita men, uh, belajar ilmu, terus bermunajat, baca qasidah. Namanya ini wadah-wadah ini seperti jamuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jadi gini, kita ini kalau menjamu tamu apa segotok. Tamu datang ke rumah saya kita kasih nasi tok. Tidak ada lauknya, tidak ada tempe, tidak ada tahu, tidak ada sate, tidak ada ini. Kan tidak enak. Ini Allah pun, ini kita ini tamu-tamunya. Allah dikasih dengan cara apa? Dengan mengucap subhanallah, dengan mengucap la ilaha illallah, dengan solawat, dengan membaca Al-Quran, dengan tersenyum. Masing-masing silahkan. Isone apa? Itu yang dikerjakan. Kalau kita isanya bisa ngaji, ngaji yang banyak. Bisanya sholawat, solawat yang banyak. Insya Allah semuanya nikmat. Tapi kalau yang ngaji nyalahkan solawat, yang solawat ngalahkan yang ngaji, yang ngaji, ini ini gini, semuanya serba salah. <coughs> Jadi insya Allah Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu nikmat. Jadi insya Allah kalau kita ini mau mau menerima apa apa yang yang yang ada, insya Allah itu semua nikmat. Banyak lagu-lagu, ya, banyak eh, pemberian-pemberian uh, pemberian -pemberian Allah kepada kita melalui jalur-jalurnya sendiri-sendiri. Ada jalurnya sendiri, ya. Ada yang jalurnya dengan sholat terus, ada yang jalurnya dengan ngaji terus, ada yang dengan tafakur, silakan, silakan. Yang enak, yang enak. Tidak bisa dipaksakan. Yang misalnya orang yang makan sate ngamuk sama yang makan tempe. Kamu ini jangan makan tempe terus, tempe tidak enak-enak sate. Oh, ini orangnya sakit, punya kolesterol apa apa. Jadi makannya sate, ah makan tempe. Yang sehat makan sate boleh. Lah yang kolesterol ini sekali waktu ya makan sate tidak ketang satu sunduk kan tidak apa-apa Satu sunduk dirasakan tidak ketang saya ini nek selawatan rotu orang iso kaku. Iya sih, pisan-pisan selawatan. Raketang ya hanana, ya hanana, ono tais, bismillah. Bisa ngurung karo kecap-kecap toh ndak masalah. Yang penting semuanya damai. Ya, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa anu bismillah kasih kesidah lagi satu lagi. Habis itu suluk dulu coba. Pakai wireless saja itu wirelessnya yang diputar. كل القلوب كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد وجليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل it. Jadi saya minta maaf sekali. Kalau memang mungkin tidak bisa tidur malah duduk di sini sekalian ikut solawatan. Ya. Ikut sahur sekalian di sini bareng sama umat Muhammad yang lain. Mungkin kalau ada saudara-saudara yang terganggu, minta maaf sekali. Sekali lagi minta maaf. يا وارد الأنس والأفراح في موارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى القدر من لظى القدر يا وارد الأنس والأفراح أفراح السحري وارد الأنس والأفراح في السحري أزحت ما بفؤادي من لظى القدر من لظى القدر ناشدتك الله ناشدتك الله هل جدت العقيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر مررت بالأرض ذات الماء والشجر الماء والشجر أرض بها سحب الإفضال ممطرة أرض بها سحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالأرض أعشابي والزهري أعشابي والزهري الله الله بها المسرات والأفراح دائمة بها المسرات والأفراح أفراح جائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر بالخير والظفر الله الله إني لأذكرها يوما وفي حسن إني لأذكرها يوما وفي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر قلبي مع الضجر الله الله حوت حبيبا به أكوان عاصرة حوت حبيبا به الأكوان عاصرة يسوع رياه في سهل وفي وعري سهل وفي وعري برا سخيا تاجي يا سيدا السمدان برا سخيا تاجي يا سيدا السمدان يضيء في الكون لهل الكون كالقمر الكون كالقمر فرد الجلالات بحر الجود إن تره فرد الجلالات بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر الجود كالمطر أفلس يا جاتي بل عين العناية بل أفلس يا جاتي بل عين العناية بال روح الهداية لب اللب من مضري اللب من مضري الخلق من شرفات زين الوجود وخير الخلق من شرفات به البريات من باد ومن حضري باد ومن حضري عنه الجمادات أضحت وهي مفصحة عنه الجمادات أضحت وهي مفصحة وقد أتى مدحوه في معظم السور في معظم السور الله الله محمدا خير خلق الله قاطبة محمد خير خلق الله قاطبة وسيد الجن والأملاك والبشر أملاك والبشر صل عليه يا سيدي يا رسول الله يا يا حبيب الله يا سندي يا سيدي يا يا يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري ركني ويا وزري ويا غيابي ويا كهفي ويا ثقتي ويا غيابي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطني روحي ويا وطني أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوال ليل المنى والفوز بالظفر والفوز بالظفر أحسن أحسن الله إليك Nanti kau sudah itu sedikit diterjemahkan. محمد نبي أنا جماعة sedikit Bismillah يا من تعالى علا وافرت اغفر ذنوبي ذنوبي وجنبنا للا يا من تعالى الموت بأحمد مصطفى يا من تعلم المولى سميرك يا يا نجم السماء يا من تعالى يا الليل يا معسل سران يا من تعالى علو وبارتفاع قلبها يا نور موجتي حي الله بساك يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي ذنوبي وجهي واصطفاك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sama-sama kita semuanya kumpul di malam yang mulia ini. Ini adalah malam kerinduan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia wasalihin. Insyaallah duduknya kita di tempat ini menjadikan sebab kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan orang-orang yang sejarahnya kita baca, orang-orang yang kosidahnya kita baca, semua para pendahulu kita yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan sebetulnya kumpulan nasihat Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali as Itu ayahanda daripada Al-Habib Abdul Qadir yang baru kemarin ini nasihatnya kita baca. Beliau berguru kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kurang lebih selama 40 tahun. Jadi memang betul-betul pakar dalam ilmu tafsir pakar dalam ilmu hadis, dalam ilmu tasawuf dan dalam ilmu mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara Qasidah Habib Ali yang tadi sudah kita baca ada dua bait di Qasidah daftar Za'il yang sebetulnya dua malam yang lalu waktu malam khutmul di Masjid Riyadh sudah kita baca di sini. Kita terjemahkan juga dua bait tersebut akan tetapi saya ulang lagi karena bait ini menunjukkan tanda cinta yang luar biasa. Bebali mengatakan wal isyik luh madhab waluh alamah. Yang namanya cinta itu ada caranya dan ada tandanya. Enggak sembarangan orang itu ngaku cinta. Imam Ashibli seorang ulama sufi, itu kalau ada orang datang menemui beliau, kemudian dia tanya, kamu kok datang ke sini kenapa? Kami ini pecintamu dan ingin menemui kamu. Diambil batu dilemparin sama dia. Ketika dilempar kabur semuanya, kamu katanya cinta. Kalau cinta harus tahan dengan cobaan dari aku. Kalau nggak tahan ujian bukan cinta namanya. Katakan wal isyik luh madhab waluh alamah ma tahtamilhul uqul. Yang namanya cinta, yang namanya rindu itu punya jalan dan juga punya tanda. Yang mana terkadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Wa hasbi minal isyki anni imamah. Dan kata Habib Ali, cukuplah kalau yang kita bicarakan itu bab cinta ataupun bab rindu, maka aku yang menjadi imamnya, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga Habib Ali yang menjadi imam dan kita semua yang ada di sini menjadi makmum daripada beliau dalam cinta Allah, cinta Rasul dan cinta kepada para aulia wa salihin. Kemudian ini dilanjutkan dalam qasidah beliau menyatakan inni la'askuruha yauman wa bihazanun fayarhalul husnu min qalbi ma'adzajari. Ini kalau mau kita bacakan letter letterlek satu persatu nanti terlalu panjang, tapi ada bait-bait kecintaan inilah yang akan diterjemahkan di tempat ini. Habib Ali menyatakan aku ini kalau di suatu hari dan aku dalam keadaan sedih, la'adkuruha, aku mengingat kepada kota Madinah. Kota Madinah aku mengingat ke situ, maka hilanglah semua kesedihan dan kegelisahan dalam hatiku. Kenapa kota Madinah? Hawat habiban bihil akwanu atiratun. Karena di kota Madinah, di situ ada kekasihku yang mana berkat kekasihku tersebut alam semesta ini menjadi mewangi itu semuanya karena kekasih yang ada di kota Madinah. Baron, sakian orangnya dermawan, sakian kemudian bertakwa, sayyidan, sanadan, orang pemimpin, seseorang yang menjadi pegangan ada di zamannya. Yudhi'u fil kauni li ahlil kauni kal kamari. Beliau menerangi orang yang ada di masanya, bahkan menerangi semua yang ada setelah semua yang ada di alam semesta ini Rasulullah menerangi beliau seperti bulan yang menerangi malam hari sehingga berkat cahaya bulan di malam yang gelap kita bisa melihat itu semua karena cahaya bulan kita semuanya di zaman yang gelap bisa melihat petunjuk itu semua berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan Zainul Wujud wa khairal halqi man syarufat bihil bariyatu min badin wa min hadari. Zainal wujud yang paling indah di antara yang wujud yang ada yang ada semuanya ini. Yang makhluk yang paling mulia yang mana karena makhluk tersebut syarufat bihil bariyatu min badin wa min hadari. Maka menjadi mulia manusia yang ada di gunung ataupun yang ada di dalam kota-kota. Semuanya kaum manusia Walakat karamna bani Adam. Disebutkan Allah itu memuliakan bani Adam. Itu semuanya karena dari bani Adam akan ada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapakah kekasih tersebut? Muhammadan khairu halqillahi qatibatan wa sayyidal jinni wal amlaki wal bashari. Tentunya kekasih adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, pemimpin kaum jin, pemimpin para malaikat dan pemimpin manusia semuanya yang ada di alam semesta ini. Inilah bait-bait kecintaan dan diakhiri dengan dua bait antal ghiyatu liman dhaqat mazahibuhu. Engkau adalah penolong ya Rasulullah buat semua orang yang sedang mengalami kesusahan. Wa khairu man yurtaja fil usri wal yusuri. Dan engkau adalah sebaik-baik yang bisa diharapkan dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Wa anta akramu man fil kauni sababul akhwa linailil muna wal fauzi bidzafari. Dan engkau adalah makhluk yang paling mulia yang ada di alam semesta ini. Dan engkau sebab terkuat orang itu bisa memperoleh semua cita-citanya dan memperoleh semua keinginannya. Satu sebab yang paling kuat yaitu mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan nasihat daripada Habib Ahmad bin Abdurrahman as yang mana kita belajar kita niatkan kita belajar mengetahui sejarah dari para salaf kita, para pendahulu kita yang soleh lewat ucapan dan nasihat Habib Ahmad bin Abdurrahman as Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan di sini bahwasanya ada salah seorang ulama yang bernama Al Habib Zainal Abidin Al Idrus. Suatu ketika Habib Zainal Abidin ini beliau pergi melakukan perjalanan ke India. Tujuan daripada perjalanan beliau ke India adalah ketika beliau tinggal di kota Tarim, sebagian para penuntut ilmu datang kepada Habib Zainal Abidin tersebut. Kemudian berpamitan, ya Habib, kami para penuntut ilmu dari madrasah ini, dari pondok ini, kita semua mau pamit kita nggak punya uang untuk bekal hidup. Jadi kita semuanya mau pamit, kita nggak mau nuntut ilmu lagi, kita mau kerja ada di tempat yang lain. Dan kata Habib Zainal Abidin, nggak usah kamu kerja, silahkan kamu belajar, biar aku yang pergi nyarikan uang untuk kamu semuanya. Dan beliau pergi ke India. Ketika beliau sampai ada di India, beliau masyarakat ketika mengetahui kedatangan Habib Zainal Abidin, masyarakat merasa senang. Setelah seorang ulama datang ke tempat mereka, masyarakat bergombol datang menemui Habib Zainal Abidin. Bahkan kabar kedatangan Habib Zainal Abidin itu sampai kepada raja yang ada di India. Kemudian raja tersebut datang kirim surat, kirim utusan, kepingin bertemu berjumpa dengan Habib Zainal Abidin. Dikatakan sama Habib Zainal Abidin, raja boleh ketemu sama aku, tapi syaratnya satu, kasih duit dulu 300 ribu dinar. Kenapa? Bukan duitnya buat Habibnya, tapi duit itu dipergunakan untuk menolong semua penuntut ilmu yang ada di kota Tarim dan semua orang fakir miskin yang ada di kota Tarim, semuanya dalam tanggungan Habib Zainal Abidin karena kepergian beliau saat itu ada ke negara, negara India. Kemudian pernah suatu ketika Habib Zainal Abidin, beliau ketika duduk bersama para muridnya, beliau berkata sama mereka, Hal ahad akramu minni fi hadal waqt? Beliau tanya, eh para muridku, kira-kira di daerah ini ada nggak orang yang lebih dermawan daripada aku? Beliau tanya bukan untuk menyombongkan diri, tapi beliau kepengen ketemu dengan orang-orang yang dermawan tersebut. Muridnya menjawab, nggak ada, Habib. Setahu kami yang ada di daerah kami sini yang paling dermawan ya antum, engkau ini. Kau yang biayai para penuntut ilmu. Engkau yang biayai orang-orang fakir miskin yang ada hidup di kota Tarim. Kemudian salah satu ada yang menjawab, Habib, ada. Ada orang lebih dermawan daripada kamu. Siapa namanya? Bamisbah. Salah seorang yang tinggal di kota Tarim. Kemudian Habib Zainal Abidin tanya, ini Bamisbah kerjanya apa? Oh Bamisbah itu orangnya nggak begitu kaya, tapi terkenal orang yang dermawan. Kerjanya itu cuma tukang celup pakaian. Jadi bagian atau pakaian itu zaman dulu nggak ada warnanya. Kalau mau dikasih warna dicelupkan dulu. Nah Bamisbah ini tukang celup pakaian. Kemudian akhirnya Habib ini tanya, di mana rumahnya Bamisbah? Oh Bang rumahnya di daerah sini, sini, sini. Dikasih tahu. Kemudian pada waktu yang ditentukan. Kebetulan waktu itu malam Idul Adha. Ini si Habib datang mau ngetes Bang Misbah. Beliau pakai cadarnya. Kemudian mengaku sebagai seorang perempuan. Ketika malam. Sudah waktunya orang-orang itu tidur. Ini si Habib ini datang ke rumah Bang Kemudian ngetuk pintu rumah. Tanya dari dalam siapa? Saya seorang syarifah. Saya dalam keadaan butuh. Dalam keadaan punya hajat. Kemudian Mbak Misbah ini turun. Wahai syarifah, ada apa yang bisa saya bantu? Apa keinginan kamu? Insya Allah, kalau saya bisa bantu, saya akan bantu. Kata syarifah tersebut mengatakan, besok ini Habib Zainal Abidin cuma menyamar jadi seorang perempuan. Karena waktu itu pakai cadar. Jadi nggak nggak kelihatan mukanya. Saya besok ini kan hari raya. Di rumah kami beras nggak ada. Makanan nggak ada. Kepala kambing nggak ada. Nggak ada, gak punya apa-apa. Sedangkan besok tamu datang. Gimana caranya kita nyambut? Dan kata Pak Misbah, oh semuanya yang kamu butuhkan ada di rumah. Ambilkan satu karung beras. Ambilkan pula makanan-makanan yang lain. Ambilkan pula kepala-kepala kambing yang saat itu ada di rumah Pak Misbah. Ini semuanya silahkan engkau ambil. Selesai diambil oleh Habib Zainal Abidin, bungkusan-bungkusan tadi diletakkan di belakang rumah Bamisbah. Kemudian ketika ditunggu sekiranya sudah waktunya tidur lagi, datang. Ini si Habib ini datang, atau pintu lagi. Ya Bamisbah, Bamisbah bangun. Siapa yang ada di luar? Saya Sarifah yang tadi. Oh iya, kenapa? Ada apa yang bisa saya bantu? Buat dengan di bisu ini kok. Ya, kalau jenengan kenal sama orang model begini tolong saya dikasih tahu ya. Ini orang langka ini. Itu datang kedua kali sekiranya sudah tidur. Kemudian didatangi lagi. Butuhnya apa? Saya lupa. Lah minyak-minyaknya kan belum. Minyak zaitun, minyak samin, kurma. Itu hidangan termasuk hidangan penting kalau orang Idul Adha. Oh ya sudah, saya siapkan semuanya. Ambilkan minyaknya yang banyak, minyak zaitunnya banyak, minyak saminnya banyak. Kurmanya juga banyak, diambil semuanya. Sama Habib ini diletakkan di belakang rumah Bamisbah. Kemudian datang lagi. Sekiranya sudah ditunggu Bamisbah ini tidur, datang lagi ke sana. Ketuk pintu rumah itu lagi. Eh Bamisbah, saya ada butuh lagi. Bamisbah turun, ini rumahnya orang yang ada di Hadramut waktu itu, itu rumahnya tingkat. Kadang-kadang bisa jadi tingkat tiga, tingkat empat nih Bamisbah dari tempat tidurnya turun dan dilihat saat itu mukanya nggak berubah sedikit pun. Jadi ketika pertama kali didatangi dan yang ketiga kali waktu itu raut mukanya tetap menunjukkan ekspresi gembira dan nggak berubah sedikit pun. Saya lupa besok itu biasanya orang pakai baju baru di tempat kami nggak ada baju baru sama sekali. Oh ya sudah, saya ambilkan baju-baju yang ada coraknya, yang ada gambarnya. Karena waktu itu di sana baju yang paling mahal itu baju yang pakai gambar. Diambilkan bajunya sama si Habib ini diletakkan di belakang rumah Bamisbah. Kemudian datang lagi ke sana. Datang lagi ke sana minta macam-macam. Kemudian ketika ditunggu sudah tidur lagi dan sudah waktunya mau subuh. Habib ini datang ngetuk pintu lagi. Wahai Mbak Saya nggak bisa ngangkat barang-barang itu semuanya. Ini sekarang barang-barang ada di belakang rumah kamu. Oh ya sudah. Dibangunkan anaknya, dibangunkan istrinya. Yuk diangkat bareng-bareng. Ya, ini mau ngetes, mau ditunggu, lihat Mbak Misbah ini marahnya kapan. Ternyata setiap didatangi, ekspresi mukanya gembira, bahkan lebih gembira daripada sebelumnya. Bangunkan anaknya, bangunkan istrinya, ngangkut barang-barang itu. Kemudian diajak jalan sampai ke ujungnya kota Tarim. Dan sampai di ujung kota Tarim, aduh, saya lupa rumah saya di mana. Ini saya kalau mau nginget-nginget lagi harus kembali ke rumah kamu lagi ini. Balik ke rumahnya lagi. Dari sana kasih jalan yang lainnya lagi. Sampai ujung kota Tarim. Waduh, rumahnya hilang juga ini. Kayaknya jalannya keliru. Gimana? Kamu mau lihat mana lagi? Ya kalau saya mau nginget-nginget lagi harus balik ke rumah lagi. Balik ke rumah sampai saat itu diputar-putarkan terus sampai azan subuh. Akhirnya diajak balik ke rumah Pak Misbah Kemudian diletakkan barang itu semuanya. Eba Misbah, aku ini cuma nyamar. Saya ini Habib Zainal Abidin al Aidrus. Dibuka tadarnya. Kemudian si Habib ini menangis. Kemudian sampai bersumpah. Demi Allah, engkau jauh lebih dermawan daripada aku. Ini kisah daripada para pendahulu kita yang soleh. Kita lihat. Luar biasa. Didatangi berkali-kali. Sampai waktunya tidur, waktunya subuh, Terakhir diajak keliling keluar kota. Sampai keliling muter-muter sampai waktu subuhnya. Ternyata gak marah sedikit pun. Bahkan ketika dia dikasih tahu kalau dia diuji. Sama sekali gak marah bahkan senang. Semoga kita bisa meniru daripada apa yang dilakukan oleh aslafuna solihun. Para pendahulu kita yang soleh. Kalau ada yang mau niru. Tolong saya kasih, dikasih tahu ya. Saya nanti yang bagian ujinya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Syarif mau niru <laughs> Alhamdulillah ini tadi ceritanya kok kelihatannya ke negeri Belan apa negeri India. Soalnya ada Mister Menu di sini. Mister Menu di sini juga dari India. Jadi alhamdulillah sebetulnya ikatan antara Habib dengan India sudah ada hubungan lama sudah ada hubungan lama. Di sini di belakang saya Master Menu beliau yang sing duwe McMohan. Ayo. Supaya dikenal sih. gak ya, tak mengenal. Alhamdulillah berikut dengan istri, dengan istri. Doakan apa yang menjadi hajat beliau dan apa yang menjadi keinginan beliau, Allah membantunya dan mudah-mudahan Allah membukakan jalan yang terbaik untuk beliau dan mudah-mudahan menghilangkan semua kesusahan, kesulitan dan kegelisahannya. Amin begitu pula apa yang dihajatkan kita semuanya berkat Habib Ja'far tadi Al-Idrus. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan ilmu dan keberkahan pula dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya bahwa niku cerita cerita yang di zaman ini bukan tidak ada, setiap zaman mesti ada. Cuman kita tidak pernah nampak. Sebab kita ini hidupnya selalu di zaman orang-orang, selalu berada bersama orang-orang yang ruwet. Jadi tidak ketemu orang-orang sing api. Ketemu ni ya ketemu uang itu. Halo, Assalamualaikum. Wah, tak. Bapak. Sehingga dia bilang, aduh saya capek. Aduh saya ini. Wah pasar sepi gitu terus. Jadi tidak ada pembicaraan yang seperti tadi. Tidak mungkin ada. Hampir tidak ada. Keluar dari rumah. Ahlan, beker. Bagaimana pasarnya? Waduh sepi. <laughs> ketemu satu orang lagi. Ahlan, kepala. Beker. Waduh aku isu. Wis tak uyak-uyak janji padahal sudah mau tinggal tanda tangan luput. Semua tidak ada yang enak. Lah kepinginlah apa ya kumpul di sini wae. Wis ora ngurusi ngono-ngono blas, urusannya bahwa cerita ini, cerita ini, cerita, yang akan membangkitkan kita untuk kita tambah cinta kepada Allah. Tambah kita bukan tidak boleh cari duit loh. Jangan salah paham. Cari duit itu kerja itu wajib, tapi bukan kerja itu untuk cari duit. Paham? Orang tua kita ini kadang sekarang-sekarang wong-wong tua keliru. Tahu kalau tidak sekolah, tidak kuliah sampai lulus nanti kau siapa yang mau ngopeni? Tidak mungkin dapat duit kalau tidak bekerja. Akhirnya kerja tidak dapat duit. <laughs> Ya. lulus tidak dapat kerjaan. Jadi makanya orang tua itu kalau anu ya carilah ilmu wahai anakku semoga dengan engkau mencari ilmu itu kau selamat dunia dan akhirat. No no. Orang bayang aku carilah ilmu supaya kamu nanti kalau tidak pinter tidak punya duit. Sekarang kau kalah orang yang pinter-pinter kerjaannya kangelan apalagi yang tidak pinter kayak kau. Nah, <laughs> tuh. akhirnya ya masya Allah. Ya hati-hati. Jadi niatnya dan ucapan itu yang benar supaya nantinya jadi benar. Jadi kalau mendidik anak itu jangan sekolahkan anak gara-gara untuk mencari duit. Akhirnya tidak dapat dapat supaya selamat dunia akhirat. Ilmu dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan dia di dunia, ilmu akhirat untuk menyelamatkan dia di akhirat. Ilmu dunia, oh, berarti ilmu dunia itu selamat dunia berapa tahun tuh seperti jadi kita sampai 60 tahun berarti dalam satu minggu saya mengejar ilmu dunia cuma enam jam saja Sisanya ilmu akhirat karena selama-lamanya abadil abad. Ojo diwale. Dalam satu minggu ilmu dunianya enam hari, Tujuh hari ilmu akhiratnya enam jam toh, Jadinya ya kamahada. Udah. Linglung eh, lah ngono toh, Lulus SMP mendem. Lulus SMA apa meneh? Lah jadi kan surba susah. Jadi kalau dilandasi dengan agama, insya Allah dunianya ketut. Banyak wanita manusia-manusia sukses di muka bumi ini, sukses umumnya dia top, agamanya super top. Hmm. Apal Al-Quran, maaf maaf saya dengar itu Presiden Mesir Mursi yang digulingkan ini, itu katanya apal Quran. Jadi ini nganggur-nganggur Profesor doktor bagian nuklir apal Quran apa raibat. Profesor doktor nuklir kan wajah ida ja ja ja apa orang iso maca Quran, nuklirmu gue ngebom awakmu wae. Ya. Wah, profesor, doktor, insinyur top top top wis luar biasa. Ilmu dunianya menguasai sak dunia, paling hebat, terus pinter pandai Al-Qur'annya, pandai agamanya, sholat tidak tertinggal. Loh, haji, haji. Dibanding wong sing pinter agamanya misalnya, maaf, ten di masjid, baik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngenteni wong lewat munggah ya, amplop. Ya, ah, kayak ngene ini lebih helak daripada orang ilmu dunia tadi. Ya, ini lebih jelek. Paham? Lagi terus piye beb begini Lah, urip iki piye pertama golek oh, akhirat entuk dunyane. Nek golek dunia urung tentu itu akhirat dan tidak mungkin dapat akhirat. Dan dikai sama Allah sidik tak? Lah terus bagaimana? Jadikan semua kegiatan kita untuk akhirat. Walaupun itu bekerja. Itu itu berarti untuk akhirat. Jangan ten pasar klewer. Napa pergi ke McMohan. <laughs> Yang kerja-kerja di McMohan ini ada di sini. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu saya untuk bekerja untuk mencari nafkah dan saya bekerja ini dengan jujur dan baik untuk mendapatkan istilahnya nafkah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana nafkah itu nanti untuk jalan menuju Allah mau apa ini nanti buat membantu orang tuanya, membantu keluarganya. Ini kudu suke wong-wong ini. Islam itu harus kaya. Tetapi cara mencari kekayaannya harus yang benar. Gitu aja. Kudu suke Tidak ada orang Islam fakirnya medeni. Ya. Orang fakir yang kaya itu banyak daripada orang kaya yang fakir. Orang kaya yang fakir itu Orang kaya fakir berarti orang kaya pelit. Orang kaya yang gini pelit itu berarti dia fakir. Orang pikir itu, Masya Allah kalau Anda lihat orang pikir-pikir itu malah lebih loman. Anda lihat aja. Orang pikir jalan, rombongan pikir-pikir lewat. Salatun fakiri. Bisalamil Lai <laughs> subhanallah, maaf maaf ini. Saya pernah naik sak mobil di daerah Kudus. Kudus waktu itu. Uh, saya. Sunatun <laughs> di pintu di Bangjo. Bisa tadinya harus pakai saya bu berhubung ngerti saya sholat tuh nggak ibu. <laughs> Bisa lebih mubin. Habis ah, ya, masya Allah, terima kasih. Besok di mana lagi? Oh no, ya nah, nah. Wah, ini lah itu loh. Jadi ini ini pekerja yang suka gini ngene Dia luar biasa, Oh, ora butuh be, orang butuh duit mesti yang penting. Ya nah, nah seneng. Orang pekerja ya. maka lagi orang pekerja yang kalangan duit. Kuwi guyu tok. sepuluh ya ribu hilang. Wis waduh tok. Ndak mumet. Coba wong sugih. Kelangan dit 10.000 wis misuwi wong sak omah, misuwi kabeh dipisuwi. Iki dit wis 10.000 sapa sing nyolong? Padahal dia punya sak miliar. Tapi orang pikir, wah, deh, dit ke sebelah hilang, waduh, piye ndak? <laughs> ya sini dah, ya wis barang ini wis ada tahu tempe. Nah, itu enaknya orang pikir, ini pikir suke. Wis kaya ngono salate apik. Wes kaya ngono ibadahe apik. Ini wong suge suge. Seperti kemarin kita ceritakan. Orang pikir orang suge kadang ketemu bojo kangelan. Nanti rumahnya tingkat empat, Bojonya di kamar paling ujung. Sing istri di suami di sini. Nanti mau ketemu bojo, titik. Halo, saya sudah di bawah. Sing ana gede gede gede gede. Tekan ngisor kene wis enek tamu. Ora ketemu temu, sugih keruweten. Lek wong pikir, oh enak omahnya oh, gersak petak tok kloso bosok tak ngene. Kelasane wis ambune serane. Anu, Tulung tombak aku ki kene kerokno tombak. Oh iya. Yeah. Wis keroki langsung mesra oh, gara-gara kloso bosok pikir. Nek mati wong pikir ya. Allahumma ja'alna minal fakirin mani ngamin ya. Arane sing wani ngamin. Maksudnya pikir bab dunia ini lho. Ini akhirat insya Allah kita sugih semua. Oke, semua fakir dunia tidak apa-apa. Fakir dunia itu apa? Orang tidak memiliki itu fakir dunia. Allah mahyina miskina. Orang dia apa kanjeng Nabi? Kabeh kayak kayak gue mati. Ngono Rasulullah. Gue kumpul karo wong yang miskin. Miskin Allah kita ini semua di sisi Allah miskin. Tidak ada yang sugih. Ya. Hati-hati. Yang enak hati ini digasing nikmat. Weh. Di sini orang Bengkulu saya pakai bahasa Jawa bisa ya. Dulu muridnya Gus Kelik. Ya, enggak sakit. <laughs> Alhamdulillah. Jadi insya Allah ya. Yang enak dong. Hidup yang nikmat. Saya minta maaf bukan saya melarang orang itu menuntut ilmu. Ilmu umum bukan. Kadang orang di. Aku udah apa-apa sih untuk SMS. Beb, Oh, ceramah kok tidak boleh orang nuntut matematika. apa Tawangun gosek. Bukan tidak boleh. Orang sekarang ini lebih mementingkan itu daripada Quran. Ayo duduk no anak kamu ini. Kon mau Quran rumah matematika luwih seneng nyekel pulpen nulis timbang maca Quran. Ngorek-ngorek kertas luwih seneng timbang maca Iqra. Jujur kita ini. Lah, oleh kala itu mari diwali diwali dunia supaya wah itu nanti kan gini, jangan jangan nyepelek ke barang sepele. Saya kepepet dok, Beb. Kan kali saya menceritakan ada orang yang mengatakan bahwa dia mengatakan kepepet kalau berbuat anu riba, makan riba kepepet. Terus pacaran kepepet, zina kepepet nyolong kepepet, korupsi kepepet kan gitu. Orang-orang kepepet-kepepet ini nanti akan dimasukkan neraka karena Allah mengatakan aku ya kepepet ke kowe ning neraka. Paham? Yang lo, lo kepepet, saya ini kepepet. Lo kamu bilang tak suruh ibadah kok malah kepepet, kepepet. Ya sudah saya kepepet ini lebukan masuk neraka. Mali rombongan neraka. Ini kepepet. <laughs> Akhirnya rombongan kepepet, kepepet ini melakukan yang neraka. Nah, Iki wong kepepet-kepepet. Naudzubillah min dalik. Seperti kemarin kita bahas juga orang-orang yang mencari jalan keluar hukum, meringan-ringannya. Golek ada ndak kira-kira jalan keluarnya untuk ini? Piye caranya supaya bisa apa namanya? ringan. Kenapa? Iya, bisa ringan istilahnya. Dicarikan jalan supaya ini nanti bisa halal, ini bisa. Wong sing golek-golek golek kaya ngene iki kok ning kono ya digolek-golek sang lebokke neraka. Jangan dianggap mana loh, jangan dianggap enteng. Jadi kalau sudah hukum Allah itu mengatakan tidak, ambil yang tidak dulu. Oh jangan golek dalan nih, kira-kira nih enak dalan sing rada ringan apa? Orang enak ringan nih, yang ini wet kena kamplengnya ben ringan. Jadi wong ya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi wong insya Allah urip zaman Sayyidina Umar. Tadi yang zamannya itu tadi apa namanya dari Pak Pak Jahdam, Pak Misbah. Tamisbah ini bukan dari orang alim, bukan dari Habib. Tapi orang yang luar biasa. Wong-wong ni kaya ngono uripe. Saiki malah malah wong-wong kuwi malah musuh-musuhi abaib. Lah aneh lah. Malah aneh. Ini orang-orang dulu ini luar biasa. Dan Habibnya mudeng wong kaya ngene iki wong sing luar biasa ngungkuli aku, dihormati dan betul-betul sama Habib itu di Wah subhanallah didongake macam-macam. Tadi itu kabeh dijak orang enek sing merengut. Merengut ya orang enek. Sing duwe omah lho. Sing duwe omah melu ngeterke orang merengut. Di situ yang dibangunkan istrinya, anaknya, pembantunya melu bangun. Ayo tangi kabeh, tangi. Iki terno iki, saripah iki mesake. Otong-otong ra iso. Ah coba wae dhewe. Nangani bojo. Tolong yen tamu gaekno sego. Tamu yo ya aturan. <laughs> Uti bojoku nek bojoku ora kaya ngene bojoku asik. Tamu raturan teko jam siji. Ya kali piye lah, baru ditangani sing ngono tamu tamu raturan. Ini tidak merasakan apa-apa dengan gembira. Wah ini wali. Malaikat kalah makanya malaikat itu bingung. Bukan bingung malaikat bingung ya. Jadi malaikat itu merasakan heran keadaan manusia yang luar biasa dengan diuji sama Allah macam-macam. Nafsunya, setannya, tapi masih tetap bisa hebat. Makanya manusia itu di antara setan dan malaikat. Manusia yang tengah. Ne api ngungkuli malaikat, ne elek ngungkuli setan. Paham? Jadi malaikat ini, ini orang punya nafsu. nih malaikat tidak mungkin berbuat maksiat karena tidak ada nafsu. Ini di diketok wedok wayung cangklongan tok Kayak kemarin saya cerita di sini saya waktu bikin Malaysia turun dari hotel cek, cek ada perempuan lewat di depan kaget aku. Loh, burung kelamben wis metu. <laughs> dengar dengar nganggo rok tok, andro androan tok metu. Iya, guyu keri. Soalnya wonge gepeng iki wonge. Wonge gepeng. Ini, ini maksud saya apa? Ini wong mejok model apa? Pakai androan. Tapi dia mengatakan bahwa itu sudah pakai baju. Lah ini loh. Zaman kayak gini ini terus piye udah. Apa nih cah nom nom sing orang kawin kawin gue. Mendeleng delok ngene susu ya kayak wong anu linglung ngene lho. Aja aja aja harus ngomong. Gara-gara apa? Makanya cepet kawin jadi orang nonton nonton sing kayak ngono-ngono gue. Subhanallah. Subhanallah dianggap bahwa kemaksiatan itu nikmat buat mereka. Enak gue maksiat. Entah nonon rokok. Di dunia cuma 60-70 tahun, makanya jangan banyak neko-neko. Wis Sabar, oh, sabar, sabar. Bismillah. Insya Allah. Seperti tadi. Aji tangan ini mulai kabeh dengan gembira. ini karo Habib iki nganti merengut sidik. berarti aku cil hebat. Orang merengut belas. Waduh kalah bujuku kalah, anakku kalah, kabeh kalah. Itulah contoh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak merasa bahwa ini satu beban. Semua ibadah itu dijadikan satu kenikmatan. Jatuhnya lagi, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi. Ini danga tengah malam. Halo, Assalamualaikum. Aku cek kekurangan beras buat tulung tau mas. Tak ke unge. Oh, pun pun sampun. Alhamdulillah. Kira mulai turun. Eh. Baru ngarok loh. Bukan langsung dia ngenteni ngorok sih, Dinteni ngorok nek, nek langsung sik rada enteng, dinteni ngorok ditangani nek. Kuwi anyel ora kira-kira. Wong awake dhewe ditangani sahur karo bojoe ngamuk-ngamuk. Tangi sahur ki sahur wis entek arep ta. Engko sik sik kurang 10 menit kok wis akeh ngomong. Bojo cap apa ngenteni aku ngerti lah. Aku ki ora turu bengi pengajian gone Habib Syekh ku Pak. Ngomel wae. Ditangani sahur, padahal ditangani arep dihah ngene lho udah harus dipangani. Ngono sik nyamuk. nih tangi ngangkat ke barang, ada. <laughs> ya iso rasik rasik cak reca blandak jadine. nah, <laughs> eh, jadi hati-hati ya, hati-hati. Orang baik itu masih banyak. Masih banyak orang baik. Ya, cuman karena kita ini mata ini kanan sering melihat maksiat, dia nonton ruang api iki kangelan. Kalau mata orang-orang dahulu itu membaca Al-Quran. Yang dilihat Ka'bah, yang dilihat orang tua dengan ridho. Akhirnya matanya itu bisa ngerti sinyalnya nih paham. Oh, iki wong api, iki wong pas, iki wong ngerti ngono lho. Lagi motor rusak, sinyalnya naik turun. Kadang munggah, kadang medon, kadang heng, ngono motor <laughs> Motone heng. Jadi ya sudah tidak kelihatan macam-macam. Kata ibu sanggere kata maksiat sinale wus lah kata munggah. Ketok akan ngaji kan ibadah nih langsung redup redup ini. Halo, putus-putus, putus ah, putus-putus putus. yang sinyal orang cepat. Nah, hubungan sama Allah jangan sampai halo putus-putus jangan los semua lho ya. Makanya dekatlah sinyal itu tadi. Punyalah HP yang chip asip nyedai sinyal yang mau, nyedai tower. Towernya itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam cedai. Insyaallah langsung gleng leng langsung. Ya insya Allah seperti ini. Kita lanjut dengan anu dulu. Biasanya kita membaca burdah sambil sambil baca burdah al nasiu dikelilingkan. <laughs> Oh, ya. Keliling. manu eh, manu seneng terus cuit cuit cuit cuit senengnya. Eh bareng malaikat. Nasi dianu sambil kita burdah. Saya mau membagi <laughs> lima miliaran. Aja kok sepele lagi kantong simpenan. Simpenan, engko taun ngarep rene neng. Terus panjang umur sampai 100 kali Ramadan berarti untuk piro kuwi? <laughs> Wis ora payu di TBB.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 بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة يا ربي يا عليم الحال إليك وأجهت الأمل يا ربي يا عليم الحال إليك وأجهت الأمل فمنون علينا الإقبال فمنون علينا الإقبال وكن لنا وصلح البال يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها خاتمها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي فامحوه بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة ربي عليك عتيمدي كما إليك استهلدي ربي عليك اعتمدي كما إليك استهلدي صدقا وأقصى مردي صدقا وأقصى مردي رضاك الدائم العالي يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وسوء فعلي وتركي والشهوة الجيل والقول يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا رب عبدك في بابك يخشى حليم عاد بك يا رب عبدك ببابك يخشى حليم عهد بك ويرتجي لثوابك ويرتجي لثوابك وغاية رحمتك هطل يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها بها بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بحسن الخاتمة يا ربي أنت ناصري فلقني كل خير يا رب بأنت ناصري فلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واجعل جنانك مصيري واختيم بالإيمان الأجل يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها اور قد حباني من بوايبه بالراس وكم قد حباني من بوايبه دهرا مكررا تستان في كل الدواء دهرا بإني يا ذا صفاتي عليا قائم بال أريد عبديا تحت باب الرجاء وقفت بذلي قصدي قبل الدنيا والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البريه فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع شامل في سرور طلعة عدل مع صدق الإقبال في كل امرين قد قصدنا والصدق في يا ربي فسلوك بنا سبيل رجال سلكوا في الدجى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديتنا واقتدانا بحكم ذوقه فحمي سر معنى المعية آمين آمين وفضل قلبه أيلمنا به الشيطان والنفس والهوى والدنيا الله kiranya mau pulang. Pulang kampung dia, mau pulang kampung ke Lombok. Insya Allah berapa hari lagi Ustaz Syarif. Tunggak no, sampai selamat di sana bisa dakwah. Pulang juga selamat. Insya Allah. Makanya lagi lagunya rotok di tengah. Teguk situ. Eh. Lagu ini ditegas ke hasil. Rabbi inni yada sifatil aliyah gaibun bil filang uridu. Hati ya iya, iya. Kadang ada lagu yang memang perlu ditegaskan. Ada yang perlu dilengkak-lengkok. Jadi yang dilengkak-lengkok itu ada yang enak. Dilengkak-lengkok. Ditegaskan juga lebih enak. Ada yang enak. Dia. Jadi memang macam-macam lagu. Nah, ini tadi ya dilengkak lengkok kelengkokan. Jadi. Isani bi'amdillah. Ngantuk. لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا Sudah bagus. Ini semua bagus loh, bukan tidak bagus. Maksudnya contohan lagu-lagu ini wong iku mau ngono lho. Nek saya ini tadi nambahi tok, nambahi. Tinggal Tinggal nanti dilihat sing teko ki wong wedok-wedok ayu-ayu apa elek-elek. Ya sing teko ayu-ayu mang lengkok-lengkok kene. Isini lah kalau kita. Jadi sing teko sing rada elek-elek ini. Zalim alhamdulillah. nek sing ngelem soalnya. Ya ora sing ngelem nek. Insyaallah ndak ini biar biar tidak ngantuk, biar tidak ngantuk. Semua gosida di sini semuanya bagus. Ora sing elek. Dan vokal-vokalnya bagus semuanya. Sing ngrungokke kupingi ya apik-apik. <laughs> Soalnya apa? Orang gosidah kalau kupingnya yang rumah kan tidak ini surah enak juga. Jadi sebetulnya nikmatnya gosidah karena kuping-kuping orang yang nikmat. Lo jangan dianggap yang gosidah ini. Maaf saya ini gosidah nek orang nek sing ini kira-kira penak lah tidak enak. Apalagi saya juga tidak punya kuping misalnya. Lebih tidak enak-enak. Ada orang gosidah tidak punya kuping? Ada. Ngerti fales cek ngeyel ini wong si darah di kuping. Ngerti suaranya fales tidak enak ngeyel bengok terus. Ini berarti dia sendiri tidak punya kuping. <laughs> ya aja kalah karo kodok. Kodok itu kalau fales kampung karo kodok koncone sing liyane. Coba carikan kodok yang fales, tidak ada. tidak ada kodok fales. Makanya ilmu-ilmu nada ini niru kodok. Hadramu dari Tung dang tu tak tung dang bung pak tung gitu kodok itu gitu semua suaranya ini orang percaya sesuatu yang salah. rungok no oh saya punya rekamannya loh kadang saya nek bales tak setel ke kodok nyo rungok no kue kalah karo kodok kodok ya ora pernah bales kamu bales ya ora ini bisa ya. kadang sering terjadi orang nek suara suarane sih mbak so fales mandek kok baik. rungok no. Manusia itu ada dikasih sama Allah keistimewaan telinga. Telinga yang ngerungok sing enak-enak. Ada yang dikasih lesan. Ya, ada yang kasih suara, ada yang dikasih penglihatan. Masing-masing jalan dede. Om suara panas kepingin bengok wae. Lah pas suaramu apik bukan. Permasalahannya itu suasana itu jadi rusak Goro-goro kodok si jing mau. Sing pales <laughs> sih mau. Tak delok. Saya waktu itu Habib Anis yang cerita sama saya. Kodok itu tidak pernah fales. Saya nyari neng sawah rumah kayak tung bung bung tung bang bung tung terus. Oh bener. Dari itu dipakai nada. Kadang orang nek kepingin ngerasa kerasa nada neng gon tawang mangu apa neng di neng gon sawah ngono kuwi. Bukaan keran ki sing metune nata sih. Tik rungokno kowe kupingmu kowe benikmat. Latihan ngelatih kuping itu dengan cara-cara gitu. Itu ada suara tik Wah itu rumah kita kan ya enak. Apa ah, orang ora BBC apa? Habib. aku kena kali orang sakit titi ya ngrungokno kuwi kricik-kricik itu lho, kricik-kricik banyu itu ya itu suara. nengok ning rasa no suara kricik itu. Itu lama-lama bisa menimbulkan dok juga. Rasa. Nek orang percaya jawaban, Kalau tidak nih tangan gini tak. Eh, dengar ini ada rasa nanti. Iki ilmu melatih dauku. Dauku gitu ya. Rasa loh maksudnya ya. yang itu insya Allah. Qasidah itu yang enak. Makanya qasidah itu Rasul SAW itu senang mendengar suara-suara yang indah. Rasulullah luar biasa. Ini ada ayo, ayo, ayo kamu sahabat kan. Rasulullah SAW. Lah kita ini kalau mempunyai suara yang indah itu ojo isin. Masuk ke tempat kiai atau para habaib apa nak. Mbah Yai, ngapunten nggih kula ajeng maos qasidah. Lah, pamerno ada yang punya kuping indah. Mbah Yai, kula kepingin hansal nasihat sekali senjata saking jenengan. Gitu. Jangan izin. Wah, suaranya enak izin-izin. Tunggu neng pojok ngendani diundang. Kesumen. Oh, saya dulu kecil saat toha, saat bakar ini. Itu akhir ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad datang ke Solo ini cerundul-cerundul, golek rai. Loh, ben ndak mama. Oh, itu tidak ikhlas orang apa-apa, <laughs> Ngendani ikhlas orang jadi dadi Wis ora ikhlas ndak masalah, ikhlas ndak ikhlas bismillah. Nanti kalau ayah saya mulai rodok mau ngamuk sama saya, saya ada salah, mau marah. Saya dekat juga gua kitab. <laughs> dalih gua kitab tok. Lagu ini loro tok. Lagunya apa? Ya robi ini tadi. Sama bika, ah, sama ilahi, tawasallah bijahi. Itu nanti saya bilang, bah, saya mau baca qasidah. Oh iya. Barakallahu fiqh ya waladi. Kira aja mau ngamuk ini. Gara-gara aku bawa kita Barakallahu fiqh ya waladi. Tapi ini ya dan sifatnya oh ini ya separuh Ya kamu jangan gitu lagi. <laughs> Ya, ya. Tadi gue modal, modal ini. <laughs> Nah, dulu, yang tidak punya, tidak bisa itu anu, ya modal yang lain ada. Bukan tidak ada Allah itu memberi porsi masing-masing. Ya cuma masing-masing dijalankan di tempatnya. Oh joisin. Nanti sama nu, wah dilus-lus. Barakallahu fika waladi. Mudah-mudahan Allah ngasih. Ngono tak lo. Ngono gue coba nganggap sepele. Ketemu kiai salaman dicium. Cium tangannya. Ngono mbok anggap oh, ngambung kok tangane menungso syirik. Alah. Tanganmu letek ya ngambung wegah. Lah tangane kiai bekas maca Quran, bekas maca Quran, bekas wudhu, bekas ini ya resik. Tangan model tanganmu tangan apa baro garuk-garuk bokong. Kon ngambung ya ora enak. Ya. Iya. Jadi tangan kiai, tangan iki lak nyenengke. Ngene-ngene. Ambungan. Ki Syekh Hermaniak Jogja kene ning kene Ki Syekh Hermaniak aja. Guyune banter dhewe iki. Ya. Jadi <laughs> Jadi subhanallah ngambung tangane wong tuwa haram, ngambung tangane kiai haram. Dan terus arep ngambung sapa, Drun? Ngambung tangane bojomu, tangane bojomu nek ora enek pulusi ya ora ngatung. Kae pulusi bareng mare ngambung ngono. Makanya hati-hati itu di sini banyak istri-istri mumpung enak istri-istri. Jadi istri ya sing bagaimana kalau menjadi istri yang membuat semangat suami untuk taat kepada Allah. Bukan istri yang membuat semangat suami untuk maling. <laughs> Kok Isabel ada? Bagaimana caranya menyemangati suami-suami supaya maling? Caranya setiap mau keluar minta duit. <laughs> Mas, tolong mas. Saya ini kepingin beli ini mas. Orang duit-duit mbak. Pokoknya kudu duit. Ini orang duit aja mulai. <laughs> Akhirnya maling. Tidak mungkin tidak maling. Makanya jadi istri. Mas, kamu dapat duit, tidak dapat duit, tidak masalah. Yang penting kamu kembali sehat dan tetap sayang kepadaku. Ya. Acib Ngono kuwi. Wah, nek ngono terus mangan tembok beb lah, mulai to. <laughs> mangan tembok lah akalmu kuwi mangan tembok. Orang nek wong nek soleh-soleh ah, iki nek kumpul mesti enek sing dipangan. Mesti enak, orang mungkin orang. Tidak mungkin tidak, mesti ada. Orang kita ngomongan pohung. Saya dapatkan kemarin ilmu filsafah pohung karu gedang. Jadilah anda pisang, jangan jadi anda pohung. Loh, kok ngono ya mas? Pisang itu dimanapun dan dirubah kayak apapun namanya tetap pisang. Digoreng pisang goreng. Ya kan? Digodok pisang godok. Digai sale sele pisang. Kan loh tetap pisangnya kira berubah. Wes jadi apa wes tetap pisangnya kolak pisang. Lah ngono kuwi. Digawe kolak-kolak pisang. Tapi nek pohong al pohong digoreng blangreng. <laughs> ya ta. Digepok gethuk. Beda-beda jenenge. Didadekke apa nih Ber berubah terus pohonge. Lah subhanallah. Jadi <laughs> nek nah, Jadi nek pisang dirubah kaya apa tetap jenenge pisang. Ngono kuwi lho ya. Manusia jangan berubah, kumpul ning dhewe tetep saya ini iman dan takwa saya, akidah saya tidak berubah. Orang kumpul karo wong sing kono melu kono. Kumpul karo wong sing ora bismillah ora bismillah. Lho ora sene. Jadi iki bohong kuwi. <laughs> Ki bohong. Aku neng teko Mekah mulai neng gini, Allahu akbar. Waduh, kata fasih betul. Alhamdulillah. Bisa waduh fala ora enak. Lah ini saya setelah sekian puluh tahun saya ini ternyata salah. Yang benar itu di Mekah. Akhirnya saya kembali menjadi orang yang benar. Sholat tanpa bismillah. Wah ya. Aji. bila kan baik. Lah terawehmu, milih sebelas. Kalau milih Mekah. Loh, neneng menurut Mekah itu ibadah dilipat gandakan. Kalau kan tidak. Oh. Tadi <laughs> neng kono kita akai ben tambah akai neng kene buat tak akai tetep sidik. Oh ngono to. Ya sih dalilmu wong semanggi. <laughs> Lah ya hati-hati. Jadi bismillah insyaallah dadi ya gedang aja dadi bohong. Kuwi terakhir neng kene iki kok. Kok bariki mulai. Tapi <laughs> sebelum mulai insyaallah ada kesidah dulu sedikit, nanti di do, ada doa di sini ada Ustaz Ansori yang biasa setiap malam juga mengisi fikih di sini. Pelajaran di sini ini setiap malam ada kegiatan. Jam 11 sampai jam 12 seperempat mau Quran. Go 12 seperempat burda sama kesidah. Habis itu nanti baca kitab Al-Habib Abbas Al-Habsyi. Uh, Tadkirul Mustafa li Auladil Mustafa yang dibawa oleh Abdullah Sa'ad. Kebetulan malam ini Ustaz Abdullah Sa'ad kebetulan ada tugas di Pondok Al-Muayyad, hallnya Mbah Kiai Umar malam ini Al-Muayyad. Nah, beliau besok mau pergi ke Pekalongan. Terus kalam-kalam salaf akhirnya Muhammad bin Husin yang membawakan kalam Habib Ali, kalam Habib Alwi bin Syahab, kalam Habib Abdul Qadir bin Ahmad, kalam Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Sedikit-sedikit supaya kenal para salaf itu. Terus setelah itu dilanjut dengan fikih, pelajaran fikih, syarat rukun sholat. Ya, ya kemarin syarat rukun wudhu. Terus dan sholat kalau salah sudah ada, besok masih ada lagi. Setiap malam sampai sahur. Sing harap ini monggo. Sing hari ini somelu melalui radio. Al-Hidayah. Dan TV streaming ya. Afbabul Mustafa. .org. Terus. Gitu. Saya tak pindah sini. Nganggu dot titik kok jot niku sing piye ya. Gelem awake dhewe iki nek karo wong donya kudu manut, tapi nek karo sing akhirat ora gelem manut. Aneh to ya. Iki kudu mbok waca dot. <laughs> nek titik ora nek sing paham manut dot ngono. <laughs> nek kan maca Quran iki maca tajwid iki nun ya. Ketemu karo mim ba'di iki ikhfa iki. Walai Pak Pak opo ya, Pak ya, Pak. Eh, Orang nurut. <laughs> Tuhan guyu. Iya. <laughs> Orang nurut tapi ni kan kita, dot Gini gini, kan, wah masya Allah. Makanya petunjuk ahli dunia ini luar biasa ya. Setan ini pinternya nih ngerusak, ngerusak oh, wongi pinter. Wong tengah-tengah ngaji ya mandek. Wong ibu-ibu ini sekarang alhamdulillah saya di bulan Ramadan tidak pernah saya ini keluar rumah. Cipu sapi. Tapi setiap menit nyetel TV gosip. Karo nyekel tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak nek delok subhanallah nih pandelah kita, Gue nek kita sing astagfirullah, astagfirullah iki klambine yang ngono iki terus piye astagfirullah. Pantai nono tv ini, Loh ini kan lumayan toh memancing saya untuk saya istighfar. Loh ini mancing istighfar, rene ya, tak selentik ping puluh istighfar ping 10. Astagfirullah, astagfirullah no timbang nonton TV sing maksiat kaya ngono kuwi. Iya ta? Lu saya alhamdulillah tidak keluar dari rumah. Memang maksiat ini didatangkan di rumah masing-masing. Dengan nikmat. Ya tidak papa, apa Sidik-sidik maksiat orang masalah. Jadi bagaimana supaya wong-wong sing apik iki ketok saya sing elek ketok elek. Lah nek kabeh ora maksiat berarti kan kabeh apik. Apa gunane mubalih nyeramai? <laughs> Bingung kabeh ya. Beb, beb, iki piye ta, kini Kene salah salahke terus mbok lungke, mbok kanuke. Loh maksud saya ini kadang ngandani memang saya ini ngandani diri saya sendiri yang mumet. Tak ngandani kowe jonge ini wayal wae tenten terus udah min dalik. Tapi mumete wong-wong sing taat, insyaallah cek kembalinya ke taat itu lebih gampang daripada mumete wong maksiat. Sewaktu saya ini ahli maksiat dilakandani untuk jadi taatnya angel. Tapi ini orang yang kulino taat adalah terjerumus kepada kemaksiatan ngangkat lagi gampang. Ngangkat lagi gampang ya. Bismillah, kau sedikit. تركه معتمد في جميع نعم. أمري على من أنبرني أمري على من أنبرني ربي الله لي في كل حال يراني الله بقيامي ومنه العون في كل شيء العون في كل شيء وهو حزن مانع من حوالي الزمان آه. حزبي أني إليه انساب وعلمه كفاني والسب وعلمه كفني بالعطاء والمدد من قبل مطلوب بدني ليس لي قاصد غيره ما معي قرب لساني وما معي قرب لساني قمت بالباب تحت الباب عاكف وحاني الله حبيبي بقمع فيه يغفر لي وإن كون جاني الله يغفر لي وإن كون جاني فالنال وجود غامر كل قاصي وداعي يا جزيل العصايا من بعيني يرعني رعني الله من بعيني يرعني نتبك نتبك إيه الخايب فجدني بماني آه. واعطيني ما قلبته من جميع الأماني الله ومن جميع الأماني بصاني من نوالك بالعطاء الامتناني آه. وديني لي وحي من جناني وحي من جناني ذا مراد الذي قد أعربت ذي لساني وما من بعد هذا عاد مقصود ثاني عاد مقصود ثاني وهو قربي من المختار طه اليماني حلنا من حيث ما قد علا مكاني مكانه مكانه علا على مكاني بعد ما تشهد عيني مشهد عياني الله بعد ما تشهد عيني مشهد عياني آه مشهد عياني ربي صلي عليه إنه مرادي وشاني Ahsan, ahsan Allah ilaik. Mari kita tutup dengan dikir. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Ya Rasulullah seandainya malam ini malam Lailatul Qadar. apa yang patut ah, kami lakukan. Rasulullah mengatakan ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna faafu anni. Kita jamak karena kita mempunyai keluarga dan kita mempunyai saudara dan mempunyai teman. Mari kita sama-sama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Ya Karim Mari kita niat puasa Nawaitu Sawma gadin Ana adai Fardi Syahri Ramadana Hadihi sanati Lillahi ta'ala Kita doakan pula orang-orang yang pernah berjasa kepada kita yang selalu mengikuti acara-acara kita yang saat ini mereka-mereka berada berbaring di kubur-kubur mereka terutama ayah daripada saudara Abu Bakar ini Al Habib Abu Bakar Ali bin Abu Bakar dan Al, dan Syekh dan guru kita juga Ahmad Salmin Duman yang beliau ini juga mengajar saya untuk saya bagaimana cara membaca di bulan Ramadan dan kita doakan pula untuk ayahanda kita ayah tercinta Al-Habib Abdul Ghani bin Abdul Rahman Segar dan ibu tercinta yang namanya kita pakai dengan nama tempat ini Ibu Bustan binti Umar bin Husain Ketiri Ibu Fatimah, Ibu Muznah, Ibu Syekha, Ibu Nur dan siapapun dari orang-orang tua kita Al-Habib Hasan mertua saya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Habashi Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Habashi Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Habashi dan anak Habib Hasan yang bernama Abdurrahman bin Hasan Al-Habashi serta guru-guru kita yang lain terutama guru saya juga Al-Habib Ahmad bin Segaf Basri Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman Segaf dan Barahabaib kami Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habashi dan guru-guru kita juga Bah Idris Kancangan Bah Mas'ud Kabalan dan orang-orang Bah Kusnan Muhammad Kusnan Rasidik dan orang-orang yang pernah berjumpa dengan kami yang mengajar kami ya Allah ya Allah jadikan guru-guru kami orang-orang tua kami keluarga-keluarga kami semua saat ini gembira di alam barzakh Jadikan saat ini mereka mendapatkan doa-doa ini. Yang mana mereka saat ini ya Allah mendapatkan limpahan-limpahan rahmat darimu. Kami harap ya Allah limpahkan rahmat bagi mereka. Bagi orang-orang tua kami, bagi guru-guru kami, bagi orang-orang yang dekat kepada kami. Bagi mereka yang pernah membantu kegiatan-kegiatan ya Allah dakwah kami membantu ahbabul Mustafa dimanapun mereka berada, baik tenaga, pikiran maupun harta ya Allah. Apapun yang mereka bantukan ya Allah kepada ahbabul Mustafa, jadikan kami dan mereka kelak kumpul bersama al Mustafa di surgamu ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan pula adik-adik kita rombongan hadrah ahbabul Mukhtar Mudah-mudahan menjadi ahbab Mukhtar sebenarnya dan kumpul kepada Al-Mukhtar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua fitnah dari semua hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya yang terlibat di majelis ini yang memberi gaharu, yang memberi yang mengamankan acara ini, yang menjadi parkir tukang parkir di tempat ini, siapapun yang membersihkan ruangan-ruangan kami ini, semua mendapat bagian-bagiannya ya arhamar rahimin. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Allahumma ya Allah siapapun mereka yang pernah mengisi di majelis-majelis kami yang memberi tausiah di majelis-majelis kami selamatkan mereka semua ya Allah jadikan mereka semua ya Allah aman selamat dan selalu sabar telah mendidik kami ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah jadikan semuanya ya Rabb yang hadir yang mengikuti dan menyintai acara-acara kami menjadi hamba-hambamu yang kau cintai dan dicintai Nabi Muhammad ya Rabb mulahkan dan limpahkan rezeki yang banyak bagi kami halal barokah manfaat dunia wal akhirah rezeki yang akan menyelamatkan kami dari fitnah rezeki yang akan menyelesaikan kami dari hutang-hutang rezeki yang akan menyelesaikan permasalahan rezeki yang akan mengantarkan kami menunaikan ibadah haji dan umrah rezeki yang akan membawa kami ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rezeki yang bermanfaat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma ya Allah jadikan malam ini malam Lailatul Qadar, jadikan malam-malam kami malam Lailatul Qadar dan jadikan semua hasil-hasil kami hasil-hasil yang bersih, hasil-hasil yang halal, hasil-hasil yang berkah hingga kami, keluarga kami, anak cucu kami semua terselamatkan dengan hal yang halal, jauh dari semua bentuk yang haram ya Allah. Seandainya pernah ada yang haram ya Allah bersihkan semua karena Engkau engkau maha mengetahui. Dan kami yakin engkau pasti akan membantu kami dalam kami menjalankan seluruh, seluruh tugas-tugas ini. Karena tiada mungkin kami bergerak kecuali engkau yang menggerakkannya. Tiada mungkin kami berucap kecuali engkau yang mengucapkannya. Tiada mungkin kami berjuang buat ketaatan kecuali engkau pula yang menginginkannya. Allahumma ya Allah, hanya kepadamulah kami pasrahkan kehidupan ini. Ya Rabb, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Siratul mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على هذه نية وكل نية صالحة السر الفاتحة تقبل منا إنك أنت سمعنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا أشرفنا فتم علينا توبة تغسل كل حوبة رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان في محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عداد قش السحب والحمد لله بالبدع Kita doakan pula Al-Habib Sheikh bin Muhammad bin Husin Al-Idrus malam ini 40 hari beliau. Dan kita doakan Al-Ustaz Al-Habib Najib bin Taha Segaf Allahumma ighfir lahum Allahumma ighfirhuma ya arhamar rahimin ya Allah ampunilah kedua daripada guru-guru kami yang telah meninggalkan kami ya Allah jadikan saat ini doa-doa kami meringankan mereka ya Allah di alam barzakh dan mereka mendapatkan keberkahan di alam barzakh dan selalu mendapatkan kenikmatan di alam barzakh kami yakin mereka nikmat doa kami ini akan menambah kenikmatan bagi mereka Allahumma ya Allah ya Allah sampaikan salam dan ya Rabb kami kepada mereka bahwa kami meneruskan perjuangan-perjuangan mereka ya arhamar rahimin jadi jadikan ya Rabb keluarga-keluarga yang ditinggalkannya, keluarga-keluarga yang dapat meneruskan apa yang menjadi cita-cita orang tuanya ya Rabbal alamin dan lapangkan kuburnya bijahin nabi wa man yuhibbun nabi wa ila hadratin nabi kumpulkan mereka bersama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Fatihah. Alhamdulillah, <clears throat> silahkan dimakan di sini boleh, mau dibawa pulang boleh. Jamnya sudah jam 3, kurang 20 menit. Jadi kalau rumahnya yang jauh lebih baik dimakan di sini. Kalau yang anu janda usah salaman. Semuanya saya ada tamu-tamu yang mungkin saya akan temui dulu. Silahkan pulang, yang mau duduk boleh. Mau sholat subuh nanti di sini juga boleh, tidak ada masalah. Silahkan yang mau pulang juga silahkan lanjut. Sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada ucapan-ucapan atau tingkah laku yang kurang baik. Dan terima kasih kepada Ahbabul Mukhtar yang malam ini menyemarakkan acara kita di malam hari ini. Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.